ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya Allahumma amin. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Terlebih kita saat ini berada pada bulan yang sangat mulia Yaitu bulan Muharram Bulan Rojab Yang mana bulan Rojab itu termasuk Al-Ashurul Hurum bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Asyurul Hurum, bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah itu ada empat yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini kita pada bulan Rajab. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan dengan keberadaan kita pada bulan Rajab. Allah SWT sangat memuliakan bulan Rajab. Demikian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Rawahul Bukhari wa Muslim. Paling mulianya orang puasa sunnah setelah bulan Ramadan yang wajib itu adalah jika dilakukan pada bulan-bulan al-ashurul hurum yaitu bulan-bulan yang dimuliakan sebagaimana tadi saya sebutkan yaitu pada empat bulan antara lain bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rojab Jadi kalau kita ingin menghormati bulan Rojab bolehlah kita berpuasa karena Nabi secara mutlak bersabda termasuk puasa sunnah yang paling mulia bila mana dilakukan pada empat bulan yang sangat mulia tersebut. Masyar muslimin banyak riwayat hadis tentang kemuliaan bulan Rojab. Ada yang derajatnya sahih, ada yang derajatnya hasan, dan juga ada yang derajatnya do'if. Arti sahih kalau kita hitung secara matematika barangkali nilainya 100 demikian lebih mudahnya. Sedangkan kalau hadis itu hasan ya lebih kurang dari itu sebut saja derajatnya 75% barangkali demikian. Sedangkan kalau dhaif itu dibagi beberapa kriteria. Dhaif yang nilainya kurang lebih sekitar 50% yang tidak sampai matrukul hadis atau tidak sampai pada derajat maudhu palsu maka menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah hadis yang demikian masih bisa dipergunakan untuk mengerjakan ilul a'mal keutamaan amal baik bukan untuk menentukan sesuatu itu atau hukum halal dan haram maka seperti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang keadaan surga. Kemudian beliau berkata di sana ada sebuah tempat yang di dalam surga itu mengalir air sungai yang mana harumnya sangat harum dan putih airnya hampir seperti putihnya air susu sedangkan bila dikecap air tersebut lebih manis daripada madu. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Waliman dzaka ya Rasulullah? Untuk siapa itu ya Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan itu diperuntukkan bagi orang yang senang membaca solawat atas diriku pada bulan Rojab. Jadi bulan Rojab juga adalah bulan yang disunahkan untuk baca membaca solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun ini hadisnya doaif, tapi sholawat itu sendiri kan diperintahkan. Bahwa kita diperintahkan untuk bersolawat kapan saja waktunya. Bulan apa saja, kapan. Mulai pagi sampai malam kita tetap diperintahkan untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan itu adalah perintah Allah Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi Wasallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bacalah solawat kepada beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar-benar bacaan solawat yang baik. Artinya kapan saja kita tetap diperintahkan, mau itu bulan Al-Ashurul Hurum, empat bulan yang sangat dimuliakan, atau bulan-bulan yang biasanya, juga tetap diperintahkan. Tapi sehubungan ada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwasanya orang yang memperbanyak solawat kepada beliau pada bulan Rajab itu kelak dijanjikan surga yang mengalir air sungai dengan sejernih-jernihnya dengan harum yang sangat semerbak dan airnya lebih manis daripada madu maka tidak ada salahnya kalau kita memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rajab. Terlebih masyarul muslimin bulan Rajab konon terjadi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah dan langsung ada perintah yang sangat penting yaitu perintah pelaksanaan sholat lima waktu. Nah, pada bulan ini ya Demikian ini yang perlu kita kaji dan kita ingat agar kita tidak lalai terhadap sholat kita. Karena dalam satu hadis juga Nabi bersabda, "Bainal mar'i wal kufri tarkus sholat." Di antara seseorang dengan kekufuran itu kalau sengaja meninggalkan sholat, tidak mau sholat, aku malas ah untuk sholat, ngapain? Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan demikian, sebenarnya dia dengan kekufuran itu dekat tempatnya atau jaraknya itu dekat. Karena itu kita dimanapun berada tetap wajib sholat lima waktu. Bahkan juga Jumat ini adalah suatu yang sangat diperintahkan. Sholat Jumat adalah syiar. Syiarnya umat Islam. Di mana umat Islam diwajibkan untuk berjamaah di masjid yang terlihat oleh banyak orang. Ini bukan tiada arti, tapi inilah namanya syiar. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, melaksanakan, menghormati syiar agamanya Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Kalau kita memperhatikan syiar agamanya Allah semacam salat Jumat ini, tentu itu termasuk takwa hati kita semakin meningkat. Al imanu yazidu yang kusu. Kata Nabi, iman itu kadang-kadang yazidu, bertambah. Bertambah kuat maksudnya kepada Allah. Wayang kusu, kadang-kadang iman itu melentur atau menipis. Kapan iman itu bertambah? Tatkala kita sedang benar-benar memperhatikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah SWT. Dan kapan iman itu yang kusu berkurang? Tatkala kita melalaikan kewajiban kita kepada Allah SWT. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah sholat Jumat ini juga sangat perhatian. Beliau mengatakan, "Mantarokal Jumat amdan atau min ghairi udhrin sodak dinaron." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udhur alias secara sengaja karena bermalas-malasan, falyatasaddaq dinaron. Sesungguhnya dia hendaklah diganti dengan membayar uang satu dinar. Di samping dia wajib kodok dengan sholat eh, zuhur. Itu anjuran berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian terhadap pelaksanaan sholat Jumat. Ikhwani, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, kata kita, misalnya Jeli melihat krus saja. Zaman sekarang satu dinar, kalau itu dinarnya dinar Yordan atau Kuwait, itu barangkali senilai kalau sekarang sekitar antara 1 juta sampai 2 juta. Itu kalau sekarang. Berarti orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat tanpa odur itu menurut Nabi ndaklah di samping dia wajib kodok dengan sholat duhur, ndaklah dia bersedekah dengan sekitar kalau zaman sekarang antara 1 juta sampai 2 juta. Itu bukan berarti umat Islam ini alias Nabi mengajarkan kepemilikan terhadap materi, tapi bersedekah itu sangat bagus, sangat baik, bahkan dianjurkan apalagi kalau bersedekahnya itu habis bermaksiat. Apa bermaksiat? Meninggalkan sholat Jumat. Demikian barangkali ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita sebagai umat Islam hendaklah kita perhatian kepada agama kita, kita perhatian dengan syariat apa yang diajarkan kepada kita, ibadah kita tetap kita kita kerjakan, kita perhatikan apapun profesi kita itu tidak akan melenturkan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk menghamba, untuk beribadah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diciptakan sebagai manusia apapun bentuknya, dimanapun berada, siapapun figurnya itu diciptakan oleh Allah sebenarnya hanyalah untuk beribadah kepadanya. Karena itu kalau kita tidak mau beribadah kepadanya atau kepada Allah SWT itu berarti kemaksiatan. Bila mana kita banyak kemaksiatan kepada Allah, tentu Allah akan murka. Kadang-kadang kita ini lupa. Kalau ditanya oleh saudara kita, gimana kalau engkau kelak sudah meninggal dunia, inginkah masuk surga atau ingin masuk neraka? Pasti jawaban kita ingin masuk surga. Dan kita ditanya, surga itu milik siapa? Kita jawab milik Allah. Apakah Allah memberikan surga itu secara cuma-cuma kepada setiap orang? Kita mengatakan tidak. Kalau kita ditanya siapakah yang patut untuk masuk surga? Akan kita jawab adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah. Dan kalau kita ditanya inginkah kalian masuk neraka? Kita jawab tidak. Kalau kita tanya siapa kira-kira orang yang pantas masuk neraka? Maka kita mengatakan orang yang meninggalkan ibadah alias banyak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tanyakan siapakah pemilik neraka itu yang menentukan siapa bisa masuk neraka dan tidak, kita jawab adalah Allah. Tapi kehidupan kita kadang-kadang lupa terhadap itu. Kita ingin masuk surga, kita tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Kita takut neraka, tapi justru kita lebih banyak meninggalkan beribadah kepada Allah alias bermaksiat kepada Allah. Tentu hal ini tidak elok jika kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan itu wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanyalah untuk menyembah kepada aku. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, untuk itu saya mengajak diri saya sendiri dan juga para jamaah semua agar kita benar-benar perhatian terhadap urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah diterima dan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqna wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin Shadaqallahu azim بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم